Dan insyaallah ini adalah kajian terakhir kita dari kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Terakhir. Kita ngaji mulai kapan? Masih ingat tentu. Masih ingat? Enggak ada yang mencatat. Enggak ada. Kalau enggak ada saya beritahu. Saya mencatat. Kita mulai kasihan ini dari mukadimahnya tanggal 29 bulan 11 tahun 2007. Jadi 29 November 2007 Berarti kita menghatamkan kitab al hidah Tahawiyah ini Setahun lebih sedikit Dan insya Allah setelah khatam kitab ini Kita akan mengkaji kitab yang lain Yaitu khusus pembahasan tentang Arkanul Iman Rukun-rukun iman Dan pembahasannya insya Allah panjang lebar Sekarang kita lanjutkan dulu yang terakhir poin 101 tentang masalah perdukunan, tukang ramal, tukang sihir dan semisalnya. Dan insya Allah kita sekarang masuk poin yang nomor ke 102 sampai 105 penutupnya. Poin yang nomor ke 102 Beliau Al-Imam Al-Tahawi Ta'ala mengatakan ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا Kami memandang bahwasanya al-jamaah persatuan adalah hak dan benar sementara furqah perpecahan antara adalah penyelewengan dan azab. Jadi persatuan adalah hak Adalah benar Sementara turqah adalah Penyelewengan, penimpangan Dan adab Poin ini perlu diperinci Ini adalah tentang akidah Ahli sunnah wal jamaah Di antara ciri khas Ahli sunnah wal jamaah Mereka selalu berusaha Untuk persatuan mereka selalu berusaha, berusaha untuk bersatu Tapi bersatu di atas kebenaran Al-ijtima' lil halal haq Bersatu di atas kebenaran Dan memang inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis sahih. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran nomor 103 Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu Dan hendaklah kamu semua berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala dan jangan bercerai-berai. Berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala dan jangan bercerai-berai. Apa itu tali Allah? Tali Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'an was sunnah. Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipahami dengan pemahaman yang benar dan kita menghindari hal-hal yang bisa menyebabkan perpecahan. Kemudian wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Karena kalau meninggalkan Al-Qur'an, meninggalkan As-Sunnah, meninggalkan pemahaman yang benar, yang terjadi pasti bercerai-berai. Yang terjadi adalah kelompok-kelompok, golongan-golongan, hawa nafsu, hawa nafsu dan hizbiyah, hizbiyah. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala melarang kita meniru kaum-kaum yang bercerai-berai. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat Ali Imran 105. Wala takunu kalladzina tafarraqu واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم Janganlah kamu menjadi seperti orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah datang kepada mereka penjelasan-penjelasan Setelah datang kepada mereka kebenaran Mereka itu untuk mereka azab yang besar Ahli kitab Yahudi dan Nasrani Setelah datang kepada mereka kebenaran Setelah datang Islam Setelah diutus Rasulullah SAW Jelas Lalu mereka bercerai-berai Karena mereka tidak ingin kebenaran Mereka lebih mengedepankan hawa nafsunya pendapat-pendapatnya sendiri. Dan perpecahan itu ikhwan wa akhwati rahimakumullah adalah ciri khas orang-orang musyrik. Ciri khas orang musyrik adalah perpecahan. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rum ayat 31 32. Wala takunu minal musyrikin farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun kata Allah Subhanahu wa taala Dan janganlah kamu menjadi termasuk orang-orang musyrik yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala atau yang menyembah Allah tapi juga menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang musyrik itu? Orang musyrik itu adalah orang-orang yang bercerai-berai dalam agama mereka. Sehingga mereka berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan, berpartai-partai. Karena mereka lebih mengedepankan hawa nafsunya, lebih mengedepankan pendapat-pendapatnya, karena mereka suka membuat yang baru, tidak mau mengikuti. Yang benar dirubah, dilanggar, diambil sebagian saja, sebagian yang lainnya diubah-ubah, ditinggalkan. Kullu hizbim bima ladaihim farihun. Masing-masing kelompok mereka itu bangga dengan kelompoknya. Itu ciri khas orang musyrik, bercerai-berai. Bangga dengan kelompoknya, tidak mau bersatu. Karena di depan mereka adalah hawa nafsu, keinginan-keinginan pribadi, kelompok, golongan dan bukan kebenaran. Karena itu kita dilarang meniru mereka. Allah berfirman kepada kita semuanya di dalam surat Asy-Syura ayat nomor 13. An aqimud dina wa la tatafarraqu fi supaya kamu menegakkan agama dan jangan kamu bercerai-berai, berpecah belah dalam agama bersatu. Ikhwan wa akhwati rahimakumullah. Inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersatu, tidak bercerai-berai, tapi bersatu di atas kebenaran. Upaya menuju kebenaran. Kemudian perbedaan pendapat itu ada dua macam. Yang pertama-tama ikhtilaf bil aqidah. Beda dalam akidah Ini yang dilarang Dan tidak diperkenankan selama-lamanya Tidak ada istilah toleransi Dalam beda akidah Akidah harus jelas, harus pasti Harus ahli sunnah wal jamaah Harus salafus soleh Al-Quran wa sunnah Ala fahmi salafil ummah karena Rasulullah SAW sudah mengatakan semenjak jauh-jauh hari Umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan Wasataftariku hadil ummah ala talatin wasam'ina firqah Umat ini akan terpecah menjadi 73 pecahan Kulluha finnar illa wahidah Semuanya masuk neraka Hanya satu yang masuk syurga Umat Islam Umat Islam mereka tapi yang lainnya mampir neraka dulu. Yang masuk surga langsung cuma satu. Kemudian kita lihat ikhwan wa akhawatillah rahimahumullah para sahabat karena kepandaian mereka, fikih mereka, kecerdasan mereka. Para sahabat tidak bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana cara menyatukan?" Yang ditanyakan oleh para sahabat adalah "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah yang selamat itu wahai Rasulullah? Ya Rasulullah, yang selamat siapa? Kami akan ikuti yang selamat. Karena sahabat paham, bersatu semuanya tidak mungkin. Maka tugas kita mencari mana yang selamat, yang dikenal dengan al firqatul najiyah. Kemudian beliau mengatakan, Mangkana ala mitli ma alihi liyaw wa ashabi." Golongan yang selamat adalah siapa saja yang seperti aku pada hari ini dan para sahabatku. Dalam riwayat yang lainnya lebih disingkat lagi, ma'ana alaihi wa ashabi. Golongan yang selamat adalah ajaran yang aku ajarkan dan para sahabatku. Itulah yang selamat. Bagaimana kita berusaha mengikuti ajaran Rasulullah SAW dan para sahabat yang kemudian dikenal dengan ajaran salafus saleh tiga generasi pertama umat Islam yang Rasulullah Muhammad SAW mengatakan mereka adalah generasi terbaik khairun nas qarni thumma alladziina yalunahum thumma alladziina yalunahum sebaik-baik manusia adalah generasiku kemudian yang setelah mereka kemudian yang setelah mereka generasi Rasulullah dan para sahabat tabi'un dan tabi'ut tabi'in itulah al-firqatun najiyah ahlus sunnah wal jamaah as-salafus salih yang kita harus mengikuti akidah mereka. Tidak ada toleransi dalam beda akidah. Bersatu tidak mungkin. Yang mengklaim ahli sunnah wal jamaah saja dalamnya perbedaan. Apalagi yang di luar ahli sunnah wal jamaah. Walaupun kita berupaya mempersatukan, upaya harus wajib. Mari bersatu, mari bersatu, wajib. Kita berupaya ke sana. Walaupun kenyataannya sulit. Kan juga ada kan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mungkin pernah membaca di kitab tauhid bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdoa kepada Allah dengan tiga doa. Yang dua dikabulkan, yang satu tidak dikabulkan. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya berdoa jangan sampai umat beliau dihancurkan oleh Allah dengan pacaklik yang berkepanjangan dikabulkan oleh Allah. Kemudian doa jangan sampai dikalahkan oleh musuh-musuh dari luar mereka dikabulkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga agar jangan sampai umat Islam itu berkelahi sendiri di antara mereka. Tidak berpecah di antara mereka, tidak saling menyerang di antara mereka, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang itulah kenyataan yang beliau juga sudah mewanti-wanti sepeninggal beliau akan terjadi yang seperti itu dan terbukti beliau meninggal baru meninggal belum dikubur sudah mulai ada cikal bakal berbeda pendapat Ansor Muhajirin ingin jadi pemimpin sampai hanya diangkat sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala dan semuanya setuju kemudian puncak perpecahan itu dengan terbunuhnya sahabat Utsman bin Affan sehingga Dampaknya itu perkepanjangan. Sahabat Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, sahabat Ali bin Abi Thalib dengan Ibunda Aisyah dan para sahabat yang lainnya fitnah luar biasa yang seseorang akan bingung kalau masuk ke dalamnya. Terus sampai hari kiamat. Kalau sudah pedang keluar dari sarungnya, maka tidak akan bisa masuk sarung lagi selama-lamanya. Namun demikian kita berusaha untuk mengajak bersatu tapi di atas kebenaran. Jadi perbedaan dalam akidah tidak ditolerir, harus satu ahli sunnah wal jamaah salafus soleh yang sumbernya langsung dari Al-Quran, dari As-Sunnah yang dipahami dengan pemahaman yang benar, pemahaman salafus soleh. Kemudian yang kedua adalah ikhtilaf fil ijtihad al-fikhi. Beda pendapat dalam ijtihad fikih masalah cabang-cabang, beda pendapat. Ini para ulama mengatakan di antaranya Syekhuna Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala kata beliau di antara adab talibul ilmi itu adalah rahabatus sadr fi masailil khilaf, lapang dada dalam masalah khilafiyah. Lapang dada, masalah fikih lapang dada. Bahkan banyak juga komentar-komentar yang mengatakan khilaf dalam fikih itu adalah rahmatan wasi'ah, rahmat yang luas. Karena kalau cuma satu pendapat saja alangkah repotnya kita. Tapi ternyata banyak pendapat sehingga kita bisa memilihnya tapi bukan memilih sesuai dengan nafsu, memilih sesuai dengan yang mendekati dalil kebenaran. Oh ini lebih dekat dengan dalil diikuti. Bukan selera nafsu. Khilaf dalam fikih Memang ini ada toleransi dalam fikih. Bahkan para ulama-ulama besar, para fuqaha menfatwakan bahwa kalau kita berada di suatu daerah, kita dianjurkan mengikuti fikih daerah itu. Misalnya kita tinggal di daerah madhab syafi'i Maka kita mengikuti madhab syafi'i Walaupun tetap berusaha mencari yang rajih. Tapi secara asal madhabnya adalah syafi'i Toh itu benar semuanya itu Empat madhab itu benar. Yang dikenal besar kan empat madhab. Madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Sebenarnya madhab itu banyak. Cuman yang terkenal aja empat ini. Yang terkenal. Karena didukung oleh murid-murid yang mempromosikan madhabnya dan yang lainnya. Yang sekali bermereka banyak Al-Hasan Al-Basri, Al-Auza'i, Ibrahim an nafai dan yang lain-lainnya. Kalau mereka mau bikin madhab, bisa berarti itu. Khilaf dalam fikih. tak usah ribut-ribut, masing-masing dengan keyakinannya, yang penting kita mengamalkan sesuatu dengan dasar dalil. Fikih macam tertentu itu penting, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, penting sekali. Terutama bagi para pemula untuk menghindari kerancuan cara berpikir. Para ulama ahli fikih empat mazhab tadi itu itu kan berupaya merumuskan sehingga yang bercerai-berai daripada dalil-dalil itu menjadi terkumpul, mudah kita mengambilnya. Belajar fikih itu perlu. Dan setiap orang pasti bermadhab, mau nggak mau, pasti bermadhab. Pendapat siapa yang paling banyak dia ambil, berarti dia madhabnya orang itu. Kalau toh dia tetap mengatakan saya tidak bermadhab, maka yang pasti adalah madhabnya adalah madhab tidak bermadhab. Jadi madhabnya adalah madhab tidak bermadhab. Katakanlah ada yang bilang, sudah kita nggak usah pakai madhab syafi'i, hambali, semuanya nggak usah. Dalam PK kita ngaji kitabnya Imam Syaukani saja. Yang kita pakai kitabnya Imam Syaukani. Berarti madhabnya siapa dia? Madhabnya Syaukani. Berarti kamu madhabnya Syaukani. Lu Syaukani ini kan hadis. Ya, semuanya Imam Syafi'i juga hadis. Imam Ahmad bin Hanbal juga hadis, semuanya punya hadis, ada hadisnya itu. Tidak ada satu pun dari kitab fikih melainkan semuanya berdasar dengan hadis. Jadi bermadhab itu perlu untuk menghindari kerancuan cara berpikir. Fikih ya. Masalah sholat, rukunnya sholat, syaratnya sholat, sunnahnya sholat, wajibnya sholat. Penting itu. Penting sekali. Kemudian kalau sudah mendalam ilmunya maka berusaha mencari mana yang rojih, mana yang rojih. Itu khilaf dalam masalah PK. Kemudian ikhwan wa akhwat rahimakumullah, kalau ada beda pendapat, alhamdulillah solusi sudah ada, tinggal mau atau tidak. Solusinya adalah di dalam surat An-Nisa 59. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu إلى الله والرسول Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kamu ada berselisih dalam suatu permasalahan, maka kembalikan kepada Allah dan kepada Rasulnya jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau ada perselisihan, solusinya kembalikan ke Allah, kembalikan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana caranya bagaimana? Caranya Allah adalah Al-Qur'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah As-Sunnah. Kalau saya Mau enggak ikuti itu? Kalau enggak mau, fa'lam annama ahwa ahum. Berarti mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Contoh yang paling gampang ini. Waktu itu ada seorang ustaz ya. Dia waktu itu cerita tentang seorang yang dianggap sebagai orang bijaksana dalam memutuskan perkara. Nanti mari kita lihat apakah bijaksana dalam keputusannya itu. Ketika itu orang tersebut, ini katanya Ustaz tidak cerita ya tentang orang bijaksana menurut versi dia. Dia berjalan di suatu daerah, ternyata di sana ada dua masjid berdekatan. Dan dua masjid ini berdekatan. Lalu dia turun dari kendaraan dan tanya, kenapa ini kok ada dua masjid berdekatan? Kok tidak dari satu aja? Yang satu mengatakan, oh iya, karena sana itu kelompok sesat. Itu kenapa kelompok sesat? Karena yang sana itu kalau Anda ditambah-tambahi. Doa-doa dulu, sholawatan dulu macam-macam. Oh, jadi itu. Terus ini datang ke masjid yang satunya itu. Kenapa ini pada dua masjid berdekatan? Oh, sana itu kelompok sesat. Kenapa? Karena kalau adzan nggak pakai solawatan dulu, langsung adzan gitu aja. Kemudian kata Ustaz itu orang bijaksana ini memutuskan dikumpulkan dua jamaah masjid, lalu ditanya, wahai bapak-bapak, ibu-ibu, hukumnya adzan itu apa? Hukumnya sunnah. Hukumnya pecah belah itu apa? Pecah belah itu haram. Nah kalian ini pecah belah gara-gara adzan yang sunnah menimbulkan pecah belah. Kalau gitu mulai besok tidak pakai azan sudah. Tidak usah azan. Supaya tidak pecah Ini katanya bijaksana. Padahal hukum azan itu hilaf ya ulama ya. Ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan fardu ain, wajib, wajib maksudnya. Tiap-tiap daerah harus ada adzan. Padahal yang benar bukan gitu, yang bijaksana. Yang bijaksana adalah fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Ya kembalikan kepada Quran kepada Sunnah. Bagaimana adanya Rasulullah dulu, ya kembali ke itu aja. Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Selesai. Mau tidak ikuti, tidak mau. Fa'alam annama yattabi'una ahwa'ahum. Berarti kamu mengikuti hawa nafsumu. Selesai, jelas. Jadi tinggal masalahnya mau atau nggak mau kembali. Kalau nggak mau berarti mengedepankan hawa nafsu. Demikian pula di dalam surat Asy-Syura ayat nomor 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah." Dan apapun yang kamu berselisih di dalamnya tentang suatu permasalahan, maka hukumnya kembalikan kepada Allah. Kepada Allah adalah kepada Al-Qur'an was sunnah. Quran dengan hadis itu satu, satu kesatuan. Enggak bisa dibeda-bedakan. Satu kesatuan, sama-sama wahyunya, karena Rasulullah SAW itu wa ma 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi ini adalah solusi dari permasalahan yang terjadi di kaum muslimin. Ahli sunnah wal jamaah selalu berupaya mengajak bersatu karena itu adalah hak dan benar tapi bersatu di atas kebenaran. Ahli sunnah wal jamaah memerangi perpecahan karena perpecahan itu adalah penyelewengan dan azab namun demikian perlu diperinci dan juga e, perpecahan kalau seandainya terjadi juga ya kita berusaha mencari mana yang benar, mana yang hak yang sesuai dengan Al-Qur'an was sunnah yang dipahami dengan pemahaman yang benar, pemahaman salafus saleh. Kemudian berikutnya poin yang nomor ke 103 Qala al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala wa dinullahi fil ardi was samai wahid wa huwa dinul Islam. Qala Allah taala dina al-Islam. Wa qala ta'ala wa raditu lakumul Islama dina. Kata beliau dan agama Allah di bumi dan di langit hanya satu yaitu agama Islam. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran 19 Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam Allah juga berfirman pula di dalam surat Al-Ma'idah ayat nomor 3 وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَ Dan aku ridho Islam sebagai agama bagimu ya. Jadi agama di mana-mana satu Di bumi dan di langit sama Islam agamanya Islam. Apa itu Islam? Ini penting ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah agama Islam. Definisi Islam. Kalau secara bahasa Islam itu adalah istislam, pasrah. Namun secara makna Islam di sini adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dibawa oleh beliau Bagaimana agama yang dibawa oleh beliau? Yaitu al-istislamu lillahi tauhid wal inqiyad lahu bitta'ah wal khulus minasyirik. Yaitu kita pasrah kepada Allah dengan bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tunduk kepada Allah dengan kepatuhan serta kita membebaskan dari kesyirikan. Agama Islam Jadi itu agama Allah Di bumi, di langit Agamanya malaikat Agamanya manusia Agamanya jin, agamanya siapapun Agama Islam Dan sekarang semuanya mengikuti Yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW Tapi yang mukalaf Yang diperbeban oleh Allah Cuma dua, manusia dan jin Mama falaktul jinna wal insa Illa liya'budun Kemudian ajaran para nabi semuanya sama mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam intinya ya tiga tadi itu pasrah kepada Allah dengan bertauhid tunduk kepada Allah dengan kepatuhan dan membebaskan diri dari kesyirikan agama semua nabi sama la ilaha illallah tidak ada tuhan yang hak kecuali Allah hanya syariatnya yang berbeda sebagaimana firman Allah Subhanahu wa di dalam surat Al-Maidah ayat nomor 48 likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Masing-masing itu ada syariatnya dan ada manhajnya. Akidahnya satu, akidah tauhid. Kalau antum baca ayat ini, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, inna dina indallahi Islam. Di sinilah pentingnya kembali kepada pemahaman salafus saleh. Orang-orang dari liberal Islam liberal Itu mereka berdalil Bahwa semua agama sama Ajaran pluralisme Dalilnya adalah Ayat ini juga Inna dina indallahi islam Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam Maksudnya adalah agama pasrah Berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga menurut mereka semua umat beragama yang pasrah kepada Allah, yang tunduk kepada Allah, berarti dia adalah orang Islam. Yahudi yang pasrah Islam, Nasrani yang pasrah Islam, Hindu Buddha semuanya adalah Islam. Subhanallah. Sepintas kelihatannya benar. Disinilah pentingnya kembali kepada pemahaman salafus saleh. Tafsir Quran bukan sembarangan. Tafsir Quran pertama-tama adalah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran Karena Al-Quran saling menafsirkan satu dengan yang lain Yang kedua menafsirkan Al-Quran dengan As-Sunnah, dengan hadis. Kalau nggak ada maka menafsirkan Al-Quran dengan ucapan para sahabat Kalau nggak ada juga tahapan yang keempat menafsirkan Al-Quran dengan ucapan tabi'in Kalau nggak ada juga yang terakhir, yang kelima menafsirkan Al-Quran bin muqtadah Asyarak wal lughah. Menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan kaidah-kaidah syariat dan bahasa. Jadi bukan serta-merta bahasa. Semua kelompok sesat dalilnya adalah Al-Qur'an, Termasuk yang mengatakan akhirat tidak kekal pun dalilnya adalah qaulullah, Al-Qur'an. Tapi diputar-putarnya dengan akalnya diselewengkan. Yang jadi masalah bukan Quran sunnahnya, yang jadi masalah adalah bagaimana cara memahami Quran dan Sunnah. Jadi agama yang diakui di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW yang menghapus semua agama yang lainnya. Syariat-syariat para nabi semuanya dihapus oleh syariat Nabi Muhammad SAW kecuali yang sama maka tetap ditetapkan dan Allah ridha Islam sebagai agama kita sampai hari kiamat nanti. Jadi nggak ada beda ya, agamanya manusia Islam, agamanya jin apa, agamanya malaikat apa, enggak sama semua. Malaikat, jin, manusia di langit di bumi agamanya sama. Agama Rasulullah Muhammad SAW agama Islam. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, di akhir pembahasan ini beliau memerinci sikap pertengahan ahli sunnah wal jamaah. Poin ke-104 beliau mengatakan, al-Imam at-Tahawi taala wa bin al hulumi wat taqsim Dan ahli sunnah wal jamaah itu berada di antara sikap berlebih-lebihan dan sikap meremehkan. Wabainat tashbih wa ta'atil dan berada di antara sikap menyerupakan Allah dengan makhluk dan me mengingkari, menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa jabri wal qadar dan pertengahan antara sikap jabriyah dan qadariya berkaitan dengan takdir Wabainal amni wal iyas dan pertengahan antara sikap merasa aman dari siksa Allah dan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini kata-kata yang sangat indah. Ahli sunnah itu selalu pertengahan. Ahli sunnah pertengahan tidak hulu berlebihan melampaui batas. Tidak pula tafsir yaitu meremehkan, ngurang-ngurangi karena dalam beragama ini sama dengan orang pakai baju. Contoh paling gampang kayak orang pakai baju. Kalau orang hulu itu berarti bajunya kepanjangan. Baju milik kakaknya dipakai adiknya. Ini hulu. Sebaliknya kalau taksir itu bajunya kekecilan milik adiknya dipakai kakaknya. Kakaknya 20 tahun, Baju adiknya lima tahun dipakai. Sehingga ya kelihatan semuanya. Nah itulah ahli fitnah itu. Memakai baju kepanjangan dan memakai baju kekecilan itu ahli fitnah. Ahli sunnah wal jamaah bajunya pas, enggak ditambahi, enggak dikurangi. Anda melihat kenyataan yang ada, selalu ada dua kelompok itu. Kelompok yang bajunya kepanjangan dan yang bajunya kependekan. Ahli sunnah wal jamaah tengah-tengahnya enggak ditambahi, enggak dikurangi. Nahnu qaumun nattabi' wa la nabtadi'. Kami adalah kaum yang mengikuti, bukan membuat yang baru. Ikuti saja. Apalagi sikap lebih lebihan sikap keras, keras ya, itu bahaya. Kullu syiddatin ba'daha riddah. Sikap keras bisa menyebabkan orang antipati kepada Islam bahkan bisa menyebabkan orang itu murtad. Sikap yang keras, keras sekali, berlebihan, ekstrim, itu bisa membuat orang benci kepada Islam, kopi kepada Islam, dan akhirnya orang malah murtad dari Islam. Tidak suka Islam gara-gara cara dia yang salah. Demikian pula jangan gampang-gampangkan, jangan meremehkan. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 77, Ya ahlal kitabi, la taghlu fi dinikum ghairal haqqi. Hai ahli kitab, jangan kamu berlebih-lebihan dalam agamamu dengan cara yang tidak benar. Ahli kitab berlebih-lebihan semuanya. Yahudi, Nasrani berlebih-lebihan. Yahudi mereka tahu ilmu tapi nggak diamalkan. Nasrani nggak punya ilmu suka beramal. Sehingga Yahudi dimurkai Allah. Nasrani tersesat. Menggampang-gampangkan. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, halakal mutanatti'un. Binasalah orang yang berlebih-lebihan. Diulangi oleh beliau tiga kali kata-kata itu. Berlebih-lebihan keras dalam agama. Agamanya tengah-tengah saja sesuai Quran Sunnah pemahaman salafus soleh. Orang kalau keras dalam agama, ikhwan wa akhwati rahimakumullah, enggak akan bisa istiqomah. Walan yushaddadina ahadun illa ghalaba. Dia adalah seorang pun yang bersikap keras dalam agama, pasti dia kalah sendiri. Karena sikapnya yang keras, berlebih-lebihan, radikal, ekstrim, akhirnya dia akan bosan sendiri, akan bubar sendiri. Bahkan sampai ada teman yang cerita Ada beberapa dari kelompok yang sangat keras Keras sekali, ekstrim, luar biasa Semuanya disalahkan Yang benar cuma kelompoknya dia saja Semuanya salah, semuanya sesat, semuanya kafir Tambah keras, tambah keras, tambah keras Akibatnya apa? Mereka yang amat sangat keras itu Akibatnya adalah murtad di kemudian hari Keluar dari Islam ya karena dia anggap semuanya sudah benci, musuh, semuanya jelek, tidak ada yang baik. Akhirnya dia kalah sendiri, bosan sendiri, akhirnya dia murtad. Sudah kadung benci kepada semua orang, tidak ada jalan keluar. Dia hanya keluar sendiri dari Islam. Solusinya adalah dia keluar dari Islam. Na'udzubillah. Jadi semua sikap keras dampaknya adalah seperti itu. Kemudian juga pernah datang kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagaimana dalam riwayat Bukhari Muslim. Tiga orang datang ke rumah Nabi, tanya tentang ibadahnya Nabi. Lalu mereka mengatakan, "Amma ana fala akul. Nah, yang satu mengatakan, "Aku akan sholat malam terus, nggak tidur." Yang satu mengatakan, "Aku puasa terus, enggak berbuka, tiap hari puasa." Yang satu mengatakan aku tidak mau nikah untuk ibadah saja, tidak mau nikah. Kemudian ternyata Rasulullah Muhammad SAW mendengarkan ucapan mereka, lalu beliau langsung membantah. Kata beliau, "Ama ini atqakum lillah wa akhsyakum lillah." Aku adalah yang paling bertakwa kepada Allah di antara kamu dan yang paling takut kepada Allah di antara kamu. Wa ini asum wa uftir. Aku puasa, aku juga berbuka. Rasulullah puasa 9 Kamis, satu bulan tiga hari. Bahkan kadang Rasulullah puasa beberapa hari, kadang Rasulullah enggak puasa selama beberapa hari. Seperti itu. Wa usalli wa anam, aku sholat malam tapi aku juga tidur, sholat tahajud kalau ngantuk tidur. Wa atazawwajun nisa dan aku juga menikahi perempuan-perempuan. Jadi bukan tidak mau nikah untuk ibadah, menikahi perempuan-perempuan. Faman Rohiba an sunnati falisa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Bahkan juga ada riwayat mengatakan yang ada lagi kelompok keempat mengatakan aku tidak mau makan daging. Rasulullah bilang, kalau aku makan daging. Ada dinikmati. Tidak mengharamkan yang halal dan juga tidak menghalalkan yang haram. Halal adalah halal, haram adalah haram menurut aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ahli sunnah wal jamaah itu pertengahan antara tasbih dan ta'til. Ini berkaitan masalah sifat. Kalau tadi masalah suluk, masalah dalam keseharian, ini masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ahli sunnah itu tidak menyerupakan Allah dengan makhluk atau tidak menyerupakan makhluk dengan Allah. Demikian pula ahli sunnah wal jamaah tidak mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ahli sunnah menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tapi tidak disamakan dengan makhluknya. Di dalam Al-Qur'an ada ayat yang singkat namun padat yang bahas masalah ini di dalam surat Asy-Syura ayat 11. Itu sudah selesai, dapat pamungkas. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah dan Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Yang terakhir Allah mengatakan Maha mendengar, Maha melihat. Ini adalah isbat, penetapan Allah punya sifat. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Allah punya sifat mendengar, Allah punya sifat melihat. Jelas. Kemudian laisa teliti syai'un ini adalah nafi. Tapi sifatnya Allah tadi tidak sama dengan sifatnya manusia. Pendengaran Allah dan penglihatan Allah tidak sama dengan pendengaran dan penglihatan manusia. Pembahasan masalah ini sangat penting, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Lalu kita bahas asma dan sifat ini ya, sangat indah. Kita akan semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala dan iman kita semakin kuat. Tapi pembahasan yang benar sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Karena banyak kelompok yang nyeleweng dalam masalah asma wa sifat. Contoh satu saja yang paling gampang. Tentang pertanyaan ainallah, di manakah Allah? Ini aja bingung semuanya sudah. Di manakah Allah? Bingung. Ini bilang di langit, ini bilang di mana-mana. Ini bilang di mana-mana tapi tidak di mana-mana. Ini bilang kamu tidak boleh tanya gitu, pertanyaannya yang keliru. Ini bilang gitu aja sudah bingung. Karena itu Syekh Albani rahimahullah taala ketika didatangi oleh kelompok-kelompok yang cukup radikal, keras, ya, arahnya itu pokoknya oh, negara Islam ini macam-macam, keras sekali. Mengajak dialog Syekh Datang ke dia dilayani oleh dialog. Pertanyaan Syekh Albani apa kepada mereka? Sangat sederhana. Kata beliau, "Aqullul ladina ma'akam ya'rifuna annallaha mustawin 'ala arsyih? Apakah semua pengikutmu itu mengetahui bahwa Allah bersemayam di atas harusnya? Terjadi perdebatan cukup alot karena jawabannya diplomatis, tak pasti. Kata Syarbani, itu sudah, yang tegas, iya atau enggak, itu aja. Jawabannya enggak saya. Tidak semua pengikut saya tahu Allah bersemayam di atas harus. Ya sudah, kalau gitu kamu belajar dulu aja. Kamu mau bikin negara model apa? Mau masalah yang sangat gampang kayak gitu kamu tidak tahu. Mau negara model apa? Seperti itu. Itu kelihatannya sepele loh. Tapi dari masalah Allah di mana timbul masalah yang besar, yang banyak. Karena di sini masalah mengibatkan. Betul. Kebanyakan orang kalau ditanya itu akan mengatakan Allah di mana-mana. Ini di mana-mana, di mana? Ya di mana-mana. Bingung enggak ya? Maaf maaf ya, berarti di tempat-tempat kotor juga masuk di ya Allah Subhanahu wa taala. Masuk di ya Allah. Di mana? Kalau dikejar terus, nanti akhirnya mereka mengatakan Allah itu di mana-mana tapi tidak di mana-mana. Hmm, tambah bingung lagi. Yang jelas, yang jelas diperjelas lagi. Allah itu tidak di dalam alam Tidak di luar alam Tidak menyatu dengan alam Tidak pisah dengan alam Wah, tambah bingung kan? Juga gini aja, tolong sebutkan kepada saya Sesuatu yang tidak ada itu bagaimana sih wujudnya? Sesuatu yang tidak ada itu tidak di dalam alam, tidak di luar alam Tidak menyatu dengan alam, tidak pisah dengan alam Nah kamu tadi mengatakan tentang Allah seperti itu Berarti menurut kamu Allah itu tidak ada dari sinilah mereka berani melanggar maksiat dan macam-macam. Karena di benak mereka Allah itu tidak ada. Ujungnya ke sana. Wah ini penting. Tapi tidak bisa dibahas sekaligus selesai. Karena itu Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasitiyah ya, beliau banyak membahas masalah asma wa sifat panjang lebar. Allah, Allah, Allah, Allah. Hampir lebih daripada separuh kitab khusus bahas masalah asma dan sifat. Ini kalau kita mendalami sangat indah. Kemudian wa jabri wal qadar. Dalam masalah takdir, ahli sunnah wal jamaah juga pertengahan antara kelompok jabriyah dan kelompok qadariyah. Kelompok jabriyah adalah kelompok yang mengatakan semuanya serba takdir, kita kayak robot nggak bisa apa-apa. Kamu gini, kamu gitu masuk neraka. Selesai. Kalau Qadariyah mengatakan takdir itu enggak ada, kita bisa merubah sendiri enggak ada pengaruhnya Allah. Ahli sunnah wal jamaah tengah-tengahnya kita punya kehendak, punya keinginan, punya kemampuan, punya kekuatan, punya kekuasaan, tapi tetap di bawahnya Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan juga panjang masalah takdir ini. Kemudian wa bainal amni wal iyas antara merasa aman dari azab Allah dan putus asa dari rahmat Allah merasa aman dari adab Allah. Ini lebih identik dengan kelompok kelompok apa? Kelompok mur murji'ah. Merasa aman dari adab Allah murji'ah. Berbuat apapun tidak masalah, rahmatnya Allah besar. Yang penting ada iman di dalam hati. Kemudian kalau kelompok putus asa dari rahmat Allah lebih identik dengan khawarij, menakutkan. Ayat-ayat azab saja Seakan-akan nggak ada orang selamat dari azab Allah. Seakan-akan orang masuk neraka semuanya. Padahal di dalam Islam, di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, kita harus menggabung dua-duanya antara al-khauf wal takut dan berharap. Bahkan para ulama mengatakan itu ibaratnya dua sayap. Sayap takut dan sayap berharap. Kalau kita punya dua sayap itu dan seimbang, kita akan menjadi normal dan terbang menuju Allah Subhanahu wa taala kalau sayapnya nggak seimbang maka berbahaya sekali. Itu ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, poin yang nomor ke 104. Kemudian yang terakhir poin ke 105. Kata beliau, "Fahada dinuna wa i'tiqaduna zahiran wa batinan." Ini adalah agama kami dan keyakinan kami lahir dan batin. Wa nahnu buraa ila Allah min kulli man man khalafa allazi dzakarnahu wa bayyanahu. Dan kami semua berlepas diri kepada Allah. Berlepas diri dari semua ajaran yang menyimpang dari yang telah kami sebutkan tadi dan dari yang telah kami jelaskan semenjak dahulu itu. Berlepas diri dari mereka semuanya, kami kembali kepada Allah. Wa nas'alullaha ta'ala an yuthabbitana 'alal iman. Ini doanya beliau dan kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kami istiqamah di atas keimanan. Wa yahtimalana bihi dan supaya Allah menutup kami dengan keimanan itu husnul khatimah wa yaqsimana minal ahwa'il mukhtalifah dan agar Allah menyelamatkan kami dari hawa-hawa nafsu yang berselisih itu wal araq al mutafarriqah dan pendapat-pendapat yang bercerai-berai wal madzahibir radiyah dan madhab-madhab yang buruk pendapat-pendapat yang buruk seperti apa? Mitlal musyabbiha. seperti musyabbiha. yang menyerupakan Allah. Wal Mu'tazilah dan Mu'tazilah, wal Jahmiyah dan Jahmiyah, wal Jabriyah dan Jabriyah, wal Qadariyah dan Qadariyah wa ghairihim dan yang selain mereka minal ladina khalaqus sunnah wal jamaah dari kalangan orang-orang yang menyalahi as-sunnah wal jamaah wa halafu ad-dhalalah dan mereka bersekutu dengan kesesatan, berkoalisi dengan kesesatan. Wa nahnu minhum Kami berlepas diri dari mereka semuanya. Wa hum indana dhullal wa arqiya. Dan mereka menurut kami adalah orang-orang yang tersesat dan orang-orang yang jahat, yang buruk. Wa al 'ismah wa taufiq dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kami semuanya dan memberikan taufiknya kepada kami semuanya. Inilah penutupnya beliau. Kita kasih penutup ini. Di situ beliau ikhwan wa akhwati rahimakumullah mengatakan ini adalah agama kami dan akidah kami lahir dan batin. Jadi bukan luar saja, tapi luar dalam kami seperti ini. Mulai dari poin yang pertama sampai poin yang ke terakhir ini 105. Kemudian tidak cukup hanya menerapkan tapi harus juga ada barok, ada al-wala, ada al-barok. Jadi walak ya, kami loyal, cinta, setia kepada akidah ahli sunnah wal jamaah lahir batin dan kami berlepas diri dari semua ajaran yang menyimpang dari ajarannya ahli sunnah wal jamaah. Kemudian juga perlu doa ikhwan wa akhwati rahimakumullah agar Allah menjadikan kita istiqomah. Karena istiqomah ini berat loh. Hari ini baik, nanti siang bisa tidak kita jamin kita tetap baik. Belum besok nanti siang aja. Bagaimana pula dengan nanti sore? Bagaimana nanti malam? Bagaimana besok? Bagaimana besok lusa? Bagaimana minggu depan, bagaimana bulan depan, bagaimana tahun depan, bagaimana 10 tahun lagi, bagaimana 20 tahun lagi. Kita kayak apa wallahu alam. Karena ajaran demikian banyak menyerang kita. Syubhat-syubhat yang datang menyambar seperti petir. Jadi kita perlu berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan kita istiqamah di atas Islam dan sunnah Rasulullah SAW dan kita mati dalam keadaan Islam dan sunnah. Ini penting. Hati berubah-ubah. Hati manusia berada di antara dua jari Allah oleh Allah dibolak-balikkan sekehendaknya. Karena itu Rasulullah mengajar, mengajarkan kepada kita berdoa dengan mengucapkan ya muqallibal qulub Tabbit kalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati-hati kami di atas agamamu. Karena kalau tidak bahaya hati berbolak-balik. Fitnah dunia, fitnah macam-macam. Kemudian berlindung juga kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua yang tersesat, dari semua yang menyimpang, dari semua yang menyeleweng. Berlindung. Lalu beliau menyebutkan di antara kelompok-kelompok sesat, kelompok-kelompok yang mendahulukan hawa nafsunya. Di antaranya kelompok musyabbihah yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Kemudian kelompok Mu'tazilah Mu'tazilah. Mu'tazilah ini pemimpinnya adalah Wasil bin Atta Mula-mula muridnya Al Hasan Al Basri, lalu dia keluar dari majelisnya Al Hasan Al Basri, membuat kelompok sendiri. Disebut kelompok Mu'tazilah karena dia mengasingkan diri dari majelisnya Al Hasan Al Basri atau karena mereka mempunyai pendapat sendiri yang menyelisih pendapatnya Ahli Sunnah wal Jamaah yang kemudian sekarang diwakili Mu'tazilah ini oleh kelompok-kelompok yang lebih mendahulukan akalnya daripada dalil. Kelompok kaum rasionalis. Kemudian Jahmiyah dan Jabriyah. Jahmiyah pengikutnya Jaham bin Sofwan. Yang mana Jaham bin Sofwan mengikuti ajaran gurunya Ja'ad bin Dirham. Yang mana Ja'ad bin Dirham mengambil ajarannya sanatnya bersambung sampai kepada Labid bin al aqsam seorang Yahudi yang pernah menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua ajaran sesat itu ya, ajaran apapun selain ahli sunnah wal jamaah, al-dirunut itu nanti sampai kepada orang-orang tertentu atau kelompok tertentu, pasti. Kalau ahli sunnah wal jamaah Al dirunut nanti sampai kepada sahabat semuanya, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini gurunya siapa? Ini gurunya siapa? Ini terus nanti ketemunya kepada empat imam madhab, ketemunya kepada para sahabat, ketemunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jahmiyah yang mana Ja'ad bin Dirham, gurunya Ja'ad bin Sofwan itu ya mula-mula mengingkari ya, mengingkari sifat-sifat Allah. Allah enggak berbicara dengan Nabi Musa, Allah tidak mengangkat Ibrahim sebagai khalilnya. Ya banyak syubhat banyak keraguan-keraguan. Akhirnya oleh penguasa yang hidup saat itu namanya Khalid bin Abdullah al Fasri, Penguasa Ahli Sunnah wal Jamaah, Ja'ad bin Dirham ini dipegang, ditangkap, disuruh tobat, tidak mau tobat, lalu dipenjara. Ditunggu sampai Idul Idul Adha, hari raya kurban. Pada waktu hari raya kurban, sang penguasa ini Khalid bin Abdullah al Fasri khutbah Idul Adha. Kemudian beliau mengatakan dalam khutbahnya itu, "Ayyuhan nas, dhahu taqabbalallahu dhahayakum." Hai manusia, berkorbanlah kamu. Semoga Allah menerima korbanmu semuanya. Fa inni mudhahin bil Ja'd bin Dirham, karena aku hari ini akan kurban yaitu Ja'ad bin Dirham. Disebutkan kesatuan-kesatannya. lalu beliau turun dari mimbar, kemudian Ja'ad bin Dirham ini disembelih. Nah, ini sikap tegas ahli sunnah wal jamaah demi untuk menjaga akidah. Yang mana Ibnul Qayyim memuji ini adalah kurban terbaik. Ahli sunnah wal jamaah berterima kasih atas kurban ini. Kemudian wal qadariyah, masalah takdir tadi ya. Kemudian siapa saja yang menyalahi Al-Qur'an was sunnah, ahli sunnah wal jamaah yang berkoalisi dengan kesesatan kami berlepas diri dari mereka dan menurut kami mereka adalah sesat dan jelek. Akidah harus tegas ya. Akidah itu harus kita yakin mengatakan kami yang benar, mereka yang salah. Itu akidah. Berbeda kalau fikih. Kalau fikih itu kita mengatakan saya benar, mungkin salah. Kamu salah, mungkin benar. Ini ucapan salafus soleh dalam masalah PK. Nahnu sawab, nahtamilu al-qatar. Wa antum qatar, tahtamilu as-sawab. Kemudian juga beliau berdoa bahwasanya yang bisa menjaga kita hanya Allah dan hidayah taufik hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحاب أجمعين الحمد لله kita telah menyelesaikan kitab ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mampu mengamalkannya dan mudah-mudahan kita istiqamah di dalamnya Allahumma amin kalau ada yang mau ditanyakan fadhil silakan Yang ikut dari awal sampai sekarang siapa? Yang mulai dari awal selalu ikut. Siapa? Berapa orang? Salah Musa apa lagi? Penting ya, akidah itu bisa diusahakan dari awal sampai akhir, hatam kitab, nah itu penting. Karena kalau tidak, nanti antum menyesal. Betul. Setelah antum nanti pulang ke negaranya antum masing-masing, antum kan dari berbagai macam negara. Kan? Ada negara Kalimantan, negara Sumatera. Kalau antum sudah pulang nanti menyesal. Waduh, coba saya dulu khatam akidah atau hawiyah ya. Saya jadi paham akidah yang benar. Oh sekarang bagaimana ini? Oh, masih ada solusinya. Sidinya kan ada ya city tapi lain dengan hadir langsung itu seperti itu Untuk kalau ada yang lainnya Saya sendiri saja Setelah pulang ke Indonesia Itu banyak yang saya sesali Kenapa di sana dulu belajarnya tidak Lebih maksimal lagi ya, Kenapa kitab yang dihatamkan tidak lebih banyak lagi Hatam kitab itu perlu Karena dengan hatamnya kitab Dengan pemahamannya Berarti kita punya ilmu yang lebih. Tapi kemudian untuk diamalkan. Karena kalau sudah pulang ke sini, balik lagi sulit. Balik lagi sulit. Apalagi sudah menikah, sudah banyak tanggungan, mau belajar lagi berat. Ya, untuk silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kemudian hari Kamis depan insya Allah yang kita kaji adalah arkanul Islam, arkanul iman, rukun iman ya. Yang dipakai buku patokannya adalah bukunya Syekh Utsaimin, Syarah Usul Iman, prinsip-prinsip dasar keimanan. Namun nanti diperluas lagi panjang lebar. Termasuk rukun iman yang pertama itu nanti kita banyak juga bicara masalah tauhid, masalah syirik, iman kepada Allah panjang lebar. Ya, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ustaz, saudara Ana beranggapan bahwa untuk berdoa kepada Allah perlu perantara. Harus mengetahui wali sekarang seperti sistem birokrasi. Bagaimana cara terbaik yang Anda katakan pada saudara Ana? Ya gampang. Di sisi Allah nggak ada birokrasi. Ya, Allah itu nggak pakai Pak Lurah, Pak Camat. Itu kan salahnya gara-gara kita masuk dalam kelompok apa itu? Kelompok apa tadi itu? Kelompok apa? Apa? Apa kelompoknya? Hmm? Nah ya, baru kita bahas tadi itu loh. Kelompok sesat apa namanya? Musyabbihah menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi dia bayangkan Allah itu kayak presiden. Jadi butuh nanti ada menteri dulu, kita lobby dulu menterinya supaya nanti bisa. Nah, ini salah. Gara-gara dia menyamakan Allah dengan makhluk. Allah itu enggak gitu. Kalau Allah itu wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, sesungguhnya aku adalah maha dekat. Ujibu budak da'i idza da'an. Aku kabulkan orang-orang yang berdoa. Kalau dia berdoa minta kepada aku. Kalau contoh yang gampang ya, gampang sekali. Kalau semuanya paham dengan contoh ini. Di depan antum itu ada pisang goreng. Iya. Antum ngambil bisa. Buat apa nyuruh orang? Eh, tolong tolong ambilkan pisang goreng ini. Enak mana? Nyuruh orang ambilkan ya sendiri. Diambil aja, dekat kok. Kok nyuruh orang? Jauhnya itu muter-muter dulu. Jadi nggak ada perantara-perantara itu. Namun ada perantara yang memang disyariatkan. Yaitu perantara dengan menyebut nama-nama Allah Sifat-sifat Allah Bersolawat dan salam kepada Rasulullah selesai dan keluarganya Perantara amal soleh kita sendiri Atau minta didoakan Orang soleh yang hidup dan hadir Kita bisa ngomong dengan dia Boleh itu syar'i Tapi kalau orang yang nggak ada paling orang mati Itu nggak ada, nggak syar'i Nah itulah syirik Islam datang berantas itu Itulah awal mula kesyirikan. Kadang-kadang berkedap uh, hulu cinta kepada orang soleh hanya sikap dari pihak-pihak. Jadi tidak ada yang Fadol, kalau ada yang lainnya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Islam atau non-muslim? Non-muslim ya. Sikap kita kepada non-muslim itu jelas. Jelas ya. anda bisa baca di surat Al-Mumtahanah. Ayat 8-9, Surat Al-Mujadilah. Ayat terakhir. Itu jelas sekali. Kalau di dalam Al-Mumtahanah Allah mengatakan la yanhaqumullahu 'anil ladina. lam yuqatilu mubiddin. Walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin innama yanhaakumullahu 'anil ladina qatalukum bid-din wa akhrajukum min diyarikum wa dhahara 'ala an tawallawhum Di dua ayat ini Allah membedakan orang kafir ada dua macam. Yang pertama kafir yang tidak memerangi kita, tidak musir kita kafir zimmi baik sama kita maka kita tetap baik kepada dia adil Allah suka orang yang adil yang berikutnya adalah kafir yang memerangi kita memerangi kita maka kita tidak boleh berkasih sayang dengan dia kita harus tegas seperti itu seperti Rasulullah aja ketika berada di Madinah beliau baik dengan Yahudi baik muamalah baik tapi mereka hanya yang melampaui batas, selalu ngaco, selalu berkhianat, dikerasi akhirnya. Jadi begitu. Demikian pula kalau kita lihat salafus soleh, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ketika itu baju besinya dipinjam oleh Yahudi, lalu Yahudi mengklaim itu milik dia, tidak mau dikembalikan. Lalu sahabat Ali bin Abi Thalib lapor kepada Qadhi. Qadhi namanya Qadhi Suresh yang dikenal dengan keadilannya. Ini sahabat Ali ini Amirul Mukminin. Lapor Qadhi, hey, Pak Qadhi, itu baju besiku di Yahudi, saya minta tidak mau mengembalikan." Kata dia milik dia. Kata Qadhi ini apa? "Lah kamu punya bukti, punya saksi. Saksinya anakku Hasan Hussein. Kata Qadhi, "Tidak boleh. Anak nggak boleh jadi saksi untuk bapaknya. Tentu nanti bela bapaknya." Walaupun tidak mungkin ya ini ya, ini orang adil. Tapi aturannya tidak boleh seperti itu. Kalau itu saya tidak akan saksi. Yang jelas milik saya ini. Oh, kalau tidak ada bukti, tidak ada saksi, ya saya putuskan itu miliknya Yahudi. Karena Amirul Mukminin, pemilik sah di pengadilan Allah dimenangkan oleh Yahudi yang bohong. Akhirnya setelah selesai pengadilan itu Yahudi masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah Islam yang indah itu. Baik. Demikian pula Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu orang-orang Nasrani dekat dengan beliau. Orang Nasrani kalau nggak paham Injil itu datang ke Imam Ahmad. Imam Ahmad maksudnya ini apa ini? Iya. Minta disyarah oleh Imam Ahmad. Ini oh maksudnya begini. Sehingga ketika Imam Ahmad meninggal dunia, banyak yang nangis di antara mereka. Bahkan banyak yang masuk Islam di antara mereka. Bahkan banyak pula di antara mereka yang mengatakan Imam Ahmad ini maslahatnya bukan untuk orang Islam saja, tapi untuk seluruh alam semesta, termasuk untuk kami. Ini menunjukkan beliau baik dengan non-muslim, tapi non-muslim yang tidak memerangi. Kita harus jujur dan adil. Bukan semuanya orang non-muslim itu jahat. Banyak non-muslim yang baik itu, banyak. Dalam urusan dunia sekarang orang tua saja yang kafir, yang musyrik, ngajak anaknya musyrik. Apa kata Allah? Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fi dunya ma'rufa. Kalau ibu bapakmu maksa kamu untuk kafir, kamu jangan taat untuk kafir. Tapi dalam urusan dunia tetap baik. Ini ngejak musyrik loh. Tak boleh taat. Tapi urusan dunia tetap baik. Seperti itu adil. Islam agama yang mengajarkan adilan, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Saya kira cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. وسلم تسليما كثيرا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشفع ومن دعاء لا يسمع اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأجواء اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ارزقنا الثبات والاستقامة اللهم أمتنا على الإسلام والسنة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في